Baik sebelum talim kita kami buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, hadiniyah wa ala salihah wa ila hadiratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.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 memiliki Karena buku ini memang agak susah, sulit Tengah dicetak ulang ya Jadi mohon bersabar Bisa dipersiapkan bukunya ya buku catatan sama Vinci atau buku pulbavennya ya. Kita akan mengkaji tentang tema ini bertepatan masih dengan bulan Maulid ya. Ini tapi Awal. Ini kita masih berbicara tentang bahwa Nabi Muhammad ini tidak mampu mengubah orang ingkar. Ini, ini memberikan gambaran jangankan kita gitu loh. Nabi Muhammad aja tidak bisa merubah seseorang yang ingkar yang kafir kepada Allah untuk menjadi beriman. Kalau begitu tugas kita apa? Tugas Nabi Muhammad itu apa? Mengajak, menyeru gitu kan, berdakwah. Soal hidayah urusan Allah kan itu. Saat pamannya belum masuk Islam, kita bisa masuk Islam, Nabi kebingungan kata Allah, Muhammad itu. Hidayah bukan urusan kamu, urusan aku kata Allah. Kamu hanya tugasnya dakwah mengajak. Nah ini ya, argumennya ini bisa dilihat di surah Yunus ya. Surah Yunus surah, ke-10 ini sudah ya yang lalu, tapi perlu dicatat kembali, nanti Ibu dan Bapak dilihat kembali. Surah Yunus itu surah ke-10 ayat 42, ayat 43. Kemudian surah An-Naml ya sudah ditulis ya. Surah Yunus surah ke-10 ayat 42, 43. Surah An-Naml ayat 2 Surah An-Naml surah ke-27 ayat 80, ayat 81. Kemudian surah Ar-Rum, nah ini yang kita akan kita buka ya. Surah Ar-Rum, surah ke-30, ayat 52, 53. Dicatat dulu ya. Kemudian surah Az-Zukhruf, surah Az-Zukhruf, surah ke-43, ayat 40. Sudah dicatat? Kemudian surah Al-Ghoshiyah, surah ke-88 ayat ke-22. Nah, kita mulai. Kita mulai ya dari surah Ar-Rum dulu. Surah Yunusnya kan yang lalu sudah, kita hanya meneruskan. Sudah dicari nomor surahnya nomor ke-30, surah Ar-Rum. Aha, ayatnya ayat ke-52, 53. Taufik kita, eh, tema kita masih tentang bahwa Nabi Muhammad tidak mampu mengubah yang ingkar untuk menjadi beriman. Ini memberikan pengertian bahwa jangankan eh, kita, Nabi saja tidak bisa merubah seseorang yang ingkar, yang kafir bisa menjadi beriman. Kalau belum ada hidayah dari Allah. Ini memberikan gambaran bahwa tugas kita hanya berdakwah saja. Soal hidayah urusan Allah. Tapi nanti akan lain kalau seseorang itu sudah mengaku dirinya beriman, berislam, terkena aturan, terkena hukum Islam. Begitu kan? Kalau dia orang kafir di luar Islam itu e, ketentuannya lain gitu. Kecuali nanti ada kafir zimmi, kafir yang tunduk pada undang-undang Islam ada ya. Ada kafir harbi, kafir yang memerangi kita harus diperangi lagi gitu ya. Ada kafir zimmi, kafir yang harus dilindungi. Sudah ketemu surah Ar-Rumnya? Surah Ar-Rum ini ya. Surah Ar-Rum. Ya. Ini surah ke-30. Ya, sudah ketemu ya surah Ar-Rum ya. Ini uh mhm. -huh. sudah ada, sudah ketemu uh, Ar-Rum surah 30. Ayatnya ayat 52 53. Sudah ya? Sudah ketemu ya? Kita kita dalam tema-tema Al-Quran ini belajar membaca ibu dan bapak mengikuti di rumah. Sambil kita bahwa tema-tema dalam Al-Quran ternyata tidak susah ya. Bisa kita pelajari. Jadi tidak usah ada di pesantren, tidak usah. Soalnya kan nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa ini. Belajar aja. Kecuali nanti masalah tafsir memang kita harus tanya pada ahli tafsir. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ada yang mudah dipahami ada yang perlu penafsiran. Nah, perlu penafsiran nanti di lain kesempatan. Coba kita lihat ya. Ayat yang ke-52. Jadi jangan karena tidak mesantren, tidak bisa bahasa Arab, tidak tidak pernah belajar Quran gitu. Untuk mempelajari Al-Quran itu secara mendetail, profesional memang perlu bahasa Arabnya, mantek, bayan, ma'ani, nahu, dan sorab, dan segalanya. Asbabun nuzul, asbabul wurud, perlu ke sana. Tapi untuk membaca Al-Quran terjemahnya siapa aja bisa. Dan kalaupun ibu dan bapak belum bisa baca teksnya, nah, nggak apa-apa sambil belajar, gitu kan? Sambil belajar baca teksnya kan teks bahasa Indonesia. Qurannya dibaca perlahan-perlahan. Baik, sudah ketemu ya? Ayat yang ke 52. A'udhu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. فإن فإن قلنا ya فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين Kita ulang sambil ibu juga tengah belajar ya membaca فإن فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا بآياتنا فهم muslimun ya ayat 53-nya wa ma mad jaiz munfasil ya mata ketemu alif وما أنت بهادي العمي أن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون Ini ya Coba kita lihat ayat ke-52-nya apa katanya Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup ini kepada Nabi Muhammad kan maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup termasuk kepada kita nih menjadikan orang-orang yang mati tuh jadi orang-orang ingkar orang-orang kafir itu dianggap orang mati hatinya sudah mati masih mending orang itu mati betul-betul mati betul-betul daripada mati hatinya orangnya hidup tapi hatinya mati masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu kan Bagikan tanah yang tanah yang tandus yang mati kan. Apapun yang benih yang kita tanam nggak tumbuh. Lain dengan tanah yang subur. Nah, ini tanahnya mati, hatinya sudah mati, susah. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar. Dan menjadikan orang-orang yang tuli, mati, tuli, buta, tuli ya, tuli, tuli ya tidak bisa <laughs> dengar dapat mendengar seruan apabila mereka itu berpaling membelakang. Apa katanya 118 kita lihat 1189 catatan kaki kakinya. Nih, jelas jadinya ya. Jelas ibu dan bapak nggak usah khawatir. Nggak nggak mas santren juga bisa ya. Gitu. Karena kita kan sudah senja, sudah lain. Anak-anak kita suruh pesantren, suruh sekolah iya. Kita juga iya kan belajar juga nih ya apa katanya? Yang dimaksud membelakangi Orang-orang kafir itu disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang mati yang tidak mungkin lagi mendengarkan pelajaran-pelajaran itu Disamakan sama saja. Itu. Bahkan dalam beberapa hadis, beberapa ayat orang kafir itu tidak punya akal, tidak punya otak gitu ya. Begitulah juga disamakan orang-orang kafir itu dengan orang-orang tuli yang tidak bisa mendengar panggilan sama sekali apabila mereka sedang membelakangi kita. Nah, di ayat 53-nya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta. Buta di sini buta, bukan buta matanya, buta mata hatinya dari kesesatannya. Kalau orang mualaf, maaf ya, di kita mualaf, tunanetra justru orang-orang yang beriman banyak kan jamaah. Jamaah Radio Kayu Manis itu sangat berterima kasih pada Kayu Manis belajar karena dari Kayu Manis bisa mendengar. Alhamdulillah ya. Itu. Berdoa untuk Radio Kayu Manis biar tetap jaya, biar tetap eksis, biar tetap rezekinya melimpah ya. Itu. Karena banyak saudara-saudara kita yang tunanetra justru belajar. Salah satunya dari kayu manis dengan mendengar ini. Nah ini yang dimaksudkan buta di sini bukan buta matanya, buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan kamu tidak dapat mendengarkan petunjuk Tuhan, petunjuk Allah, Rob, melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami, <laughs> gitu ya. ini Bu mohon maaf nih uh, indeks ter, uh, tematik Qurannya biasanya kan Sabtu Minggu kita tak alihkan menjadi Senin eh menjadi Selasa ya Selasa Rabu nanti tafsirnya Kamis Jumat itu Sabtu Minggunya kita lihat nanti tadarus tajwidnya kalau dibutuhkan nanti diulang kembali kemarin saya lagi bikin rekaman aja ingin membuktikan bahwa belajar tajwid itu mudah-mudah kok tinggal denger aja tapi cd dalam proses ibu dan bapak yang hadir di taklim, nah itu sudah jadi bisa melihat. Saya bingung kemana, Pak Ari ngejelasin, lihat yang merah, lihat yang biru. Makanya datang ke taklim, di taklim ada gambarnya <laughs> gitu ya. Di komputer sudah ada gambarnya. Dan ibu dan bapak nanti bisa bisa ngopi gitu ya. Bisa kopi pasti. Bisa bisa ngambil, tapi tidak pakai plastis, pakai CD blank ya. Eh, mudah belajar kita mas sekarang. Sudah ya, jelas ya? Jadi ini ingin membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak mampu mengubah orang ingkar. Dengan kata lain, hidayah itu urusan Allah, bukan urusan Nabi Muhammad, bukan urusan kita. Kita hanya dakwah, hanya ngajak saja. Tadi malam ada yang telepon hamba Allah sama saya. Pak Hari saya ini di kantor gini gini gini. gini. Saya bekerja keras. Sementara ada ada karyawan yang leleh, tidak semangat, gini-gini. Saya sebel gimana? <laughs> gimana caranya saya bilang? Orang beriman itu wasta'inu bisabri wasalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini dapat tunjuk yang terbaik. Gitu ya. Kita sudah menyampaikan sama bos, tapi bosnya belum belum paham, belum ini. Ya itulah. Ya, kita benci gimana? Boleh saja kita benci bukan pada orangnya, tapi pada sifatnya. Dan kita, ya itu tadi, dakwah, ngajak. Kesel ya, dia. Ya, kita juga manusia ya. Kita saat bekerja keras, eh dia malah santai-santai baca koran. <laughs> Begitu yang diuji. Diuji sampai di mana kesabaran kita ya. Masya Allah. <coughs> Ya Allah. <coughs> Aduh, mohon maaf. <coughs> kita lihat surat Az-Zuhruf ya. Sudah kan itu ya? Jadi jelas kan? Itu, ini ingin membuktikan bahwa hidayah bukan urusan Nabi tapi urusan Allah. Itu. Nabi, orang-orang yang berilmu, beriman kita, ulama, semua, ustaz, ustazah, hanya bertugas menyampaikan, mengajak. Tapi nanti lain kalau dia sudah masuk Islam, terkena taklit, terkena undang-undang itu lain cerita. Kalau di luar sama kan? Kalau dia berada di luar negara Indonesia, dia tidak berada, tidak tidak kena aturan negara kita. Tapi kalau dia sudah masuk ke negara kita, karena itu aturan main hukum kan gitu. Ya. Baik. Kita lihat surah Az-Zukhruf ya, surah ke-43 ayat 40. Pelan-pelan ya. Nanti kalau kecepatan Ibu eh, SMS ya. Ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Sudah, pelan-pelan ya surah ke-43. Surah ke-43. saya pelan-pelan saya aja. Kalau cepetan nanti ibu terlalu <clears throat> Kecepetan ketinggalan. Tuh, 42, 43. Nah, ya. Ada surah Zuhruf ayat ke-40. Sudah ya? Kita sama. Sekali lagi. Maaf Bukan kami mengajari, tapi sama-sama kita membuka ya. Gitu, kenapa? Buka mudah-mudah, tapi memulainya itu. Saya punya indeks Quran ini ada lima. Alhamdulillah bersih semua, karena nggak pernah dibuka. Nah, sekarang kita bersama membukanya ya. Sudah ketemu, sudah zuhrutnya, sudah ke tiga, Ayatnya ayat ke-40. Nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين Diulang ya ayat 40 nya. Nih. Afa'an isfa kan dan mati ketemu ta. Afa'an tatus Afa tusmi'us Alif Lam Samsiah kan? Afa tusmi'us ma'au tahdil Dil Jadi masuk Jadi matobinya nggak jadi panjang Karena ketemu Alif Lam Komariah Jadi jangan au tahdi Au tahdil umya Wa man kana fi Dalalim mubin Dalalim Idgom di Diguna atau ma'al gunnah Fi mubin. Jadi mad di disukun. Eh, itu. Coba lihat apa artinya ayat ke-40 ya. Maka apakah kamu dapat menjadikan orang yang pekat bisa mendengar atau dapatkah kamu memberi petunjuk kepada orang yang buta? Buta di sini bukan buta mata, buta hatinya. Dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata. Itu ya. Jelaskan. Kemudian surah al ghoshyah Surah al ghoshyah surah ke-88. Surah ke-88, pelan-pelan ya. Surah ke-88 ayat ke-22. Ini jangan lupa hari Jumat ya kita taklim sekalian selamatan bukan ulang tahun ya. Selamatan alhamdulillah sudah satu tahun harusnya tanggal 23 diundur uh, syukurannya tanggal 28 ya Bu Lisa ya Pak Fauzi Bu Bu ini iya, iya, Bu Tris ya, Bu Purwati ini semua alumni-alumni Depok ya sudah satu tahun ada banyak ya Bu Turi Bu siapa tuh banyak sekali Pak Edi ya eh, artis kita dulu Pak Nugroho Pak Nugraha ya itu mudah-mudahan bisa hadir ya para alumni-alumni kita. Alhamdulillah sejak pengajian ini siang jumlahnya banyak nih Pak Prinanto. Pak Prianto ada, alhamdulillah ya. Ini insyaallah. Jadi tanggal 28 jangan lupa jamaah tuh hadir ya. Tanggal 28 di Depok terbuka untuk umum. Para alumni yang lama silahkan hadir kembali. Memang begitu. Jadi kalau sudah pinter kami ditinggalin. Nggak apa-apa, memang ada tugas lain ngajar, memberikan pengajaran. Jadi betul lah belajar tajwid itu mudah. Mudah. Nah, makanya dari pekan dari mulai pekan ini kita coba untuk praktek praktek membacanya. Nah ini diantaranya di radio dibantu seperti ini. Tema demi tema tapi belajar membaca intinya. Belajar memahami. Sudah ya ketemu? Surah Al-Ghashiyah, surah ke-88, ayat ke-22. Tuh, ayat ke-22 apa ya? Kita lihat. Eh, surah Al-Ghasyiyah ayat ke-22 di sini. Eh, A'udzu billahi syaithanir rajim. Lasta 'alaihim bimusaytir. ini jadi apa gitu. Lasta 'alaihim bimusaytir. Jadi pendek enggak, enggak. Enggak madlin karena setelah huruf linnya ketemu dua huruf itu yang menjadi madlin setelah huruf ini ketemu satu huruf hidup. Ada ya? Lasta alaihim bimusayyitir. Apa katanya? Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ini memberikan pengertian itu tadi. Hidayah itu urusan Allah. Ya. Nabi loh ditegur seperti itu. Apalagi kita. Di ya, Kanan sendiri ya putranya Nabi Nuh. Tidak bisa masuk Islam kan? ke dalam hidup dalam kekafiran. Begitu juga istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut kan sama. Dua orang dua orang kafir dititipkan kepada dua orang soleh, <laughs> ya kan? Itu istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut ya, ya dalam kekafiran. Gitu. Kemudian nanti ada dua istri dua istri yang soleh. Nah, nanti Siti Maryam ya, dua wanita dan uh, Siti apa Asia Asia yang istrinya Fir'aun itu. Itu kan orang-orang yang baik di surat At-Tahrim ayat. Ada kok ayat, ada. itu Jadi gambaran dalam Al-Qur'an lengkap. Sudah ya, surah Al-Ghasyiyah surah ke-88 ayat 22. Kemudian taufik kita, tema kita bahwa Nabi Muhammad tidak ditinggal oleh Allah. Ini ini berkenaan uh, saat itu kan Rasulullah menerima uh, apa? menerima wahyu, kemudian tertunda wahyunya. Orang-orang kafir bilang, Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya, Muhammad dibenci oleh Tuhannya. Turunlah ayat ini, gitu ya. Ini ada SMS ya. Oh, ya, Ibu Erni. Alhamdulillah. Nanti tema-tema eh, tematiknya saya buku-bukunya saya ini kan ya, saya kirim biar disus, diedit kembali, disusun biar para jamaah mudah mencarinya. Jadi dari berbagai buku saya satukan. Itu untuk mudah. Itu. Pak Ari saya sakit cacar, bisa tidak wudhu diganti dengan tayamum. Oh boleh, kalau memang dengan wudhu itu bermasalah. Itu. Mudah kok dalam Islam, tapi tidak dipermudah ya. Menurut dokter kalau wudhu pakai air, lagi cacar air atau lagi sesuatu masalah akan berdampak negatif bisa, kan itu sakit. Ya, itu sama yang saya dulu kalau pagi-pagi itu wudunya kalau nggak pakai air hangat nggak bisa ya pakai air hangat nggak apa-apa yang suci gitu ya air mineral juga bersih sekarang kan baik hmm, sudah ketemu surah ke 93 ya Abduha surah ke 93 hmm, surah Ya Allah ya, baru beberapa ayat sudah ah, waktunya mau habis. Nah nanti ibu dan bapak boleh baca ya di Wadduha ini. Coba kita lihat. Surah Wadduha dari ayat 2 sampai ayat 8. Ya. Mm -hmm. Sudah ketemu? Surah ke-93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat pertama aja kita baca ya. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى Sampai itu kan? 2 sampai 8 sebetulnya. Terusin aja ya, tanggung. Fa'am fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa Matobi ketemu hamzah itu. Sa ada alisnya jadi mad wajib muttasil. Wa وأما السائل فلا Wa amma bini'amati rabbika fahadir Kita lihat ya Demi waktu matahari sepenggalan naik Dan demi malam apabila telah sunyi Tuhanmu tidak meninggalkan kamu wahai Muhammad dan tidak pula membenci kepada Abu Muhammad. Apa katanya ini? Catatan kakinya di bawah. Ketika turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhenti untuk sementara waktu. Orang-orang musyrik berkata, Tuhannya Muhammad telah meninggalkannya dan benci kepadanya. Maka turunlah ayat ini untuk membantah perkataan orang-orang musyrik itu. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula mengenci kepadamu Muhammad. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Pada akhir perjuangan, Nabi Muhammad akan menjumpai kemenangan-kemenangan. Sedangkan permulaannya penuh dengan kesulitan-kesulitan. Ini ya. Ada pula sebagian ahli tafsir yang mengartikan al-akhirah dengan kehidupan akhirat beserta segala kesenangannya dan al al dengan arti kehidupan dunia. Itu itu ya. Jadi dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan dan kelak Tuhanmu pasti memberi karunia-Nya kepada kepadamu lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim? Bayangkan, dalam usia dalam kandungan ditinggal ayahnya, 6 tahun ditinggal ibunya, 8 tahun ditinggal kakeknya. Allah Rabbi. Sengaja itu tarbiyahnya dari Allah. Pendidikan dari Allah bahwa Muhammad tidak boleh dididik oleh orang tuanya, oleh lingkungannya. Tapi Allah yang mendidiknya. Biar fasih bahasanya, biar ikhlas, biar hatinya murni karena hanya karena Allah. Bukankah dia mendapatimu sebagai orang yang yatim? Lalu dia melindungimu, Allah melindungimu ya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Apa katanya yang bingung ini? 159. Itu bingung di sini ialah kebingungan untuk mendapatkan mendapatkannya. Ya, mendapatkannya ini mendapatkan kebenaran yang tidak bisa dicapai oleh akal lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjemah departemen agama juga enggak sembarangan loh. Yang terjemahnya orang-orang pinter, kita tinggal baca. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Lalu dia melindungimu. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Ini bingung ya. Itu sudah jelas ya petunjuknya. Bingung di sini kebingungan untuk mendapatkan kebenaran. Yang tidak bisa dicapai oleh akal. Lalu Allah memberikan wahyu. Gitu kan. Ini. Bukankah dia mendapatimu sebagai orang yang yatim sudah. Lalu dia melindungimu. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Lalu memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Kalau mau dikasih ya dikasih, kalau nggak dikasih ya jangan diomeli. Gimana sih? Dikasih nggak diomelin? Iya. Kalau mengasih ya kasih kasih tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Ikhlas hanya karena Allah. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka andalah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau ada rezeki itu jangan diam-diam berbagi gitu. Jangan bilang-bilang tapi nggak berbagi. Yuk, ada waktu ya, silahkan. Nah, wadduha ini ke 0812 aja ya. Yang ingin mencoba membaca, mangga silahkan ke 0812 828 7881. Iya. Saya setiap pagi sebelum subuh di musola dekat rumah ada yang ngaji, tapi banyak salahnya. Gimana caranya negurnya? Iya, tapi nggak bikin dia mm, dia patah suara. Iya. Gimana ya? Diingetin atau ya? Itulah memang Ya, karena mendengarkan yang salah kan jadi dosa. Diingetin, diingetin ya. Atau disampaikan sama pengurus masjidnya. Itu, Iya. Memang hidayah urusan Allah. Tapi jika ada apa nih? Iya, nggak jelas pertanyaannya. Kalau di kalau disingkat-singkat kita nggak paham ya. Itu Apalagi bacanya cepat seperti ini. Baik, silahkan yang ingin baca surah al duha ya. Bebas, siapa aja boleh masuk. Di 0812 tapi ya. 0812 828 7881. Ya, temanya baru sampai surah al apa tadi ya? abduha ya, abduha Tuh, Bu ya. Ya kita perlahan ini masih topik tentang Nabi Muhammad ini masih empat lembar. Tidak apa-apa ya, sedikit demi sedikit. Kita berpikir sama seperti setumpuk setumpuk batu ingin dipindahkan ke tempat lain kan bingung. Ya sudahlah, sehari satu, satu, satu dicecil Lama-lama juga pindah. Jangan dilamun, kalau dilamun kan nggak akan pindah. Baik yang ingin membaca, mencoba silahkan ke 0812 ya. 0812 828 7881 Surah Wabduha. Baik, tampaknya sudah ada yang masuk Kita coba Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radionya dikecilkannya di sana ya? Radio, ya. Radionya dimatikan aja di sana. Radionya dimatikan? Ya, Bapak dengar di telepon aja. Oh, dengar di kan telepon aja. Jadi bagus kan? Dah? Iya, Pak. Iya. Lagi di perjalanan nih, Pak. Oh, lagi di perjalanan. Baik, siapa ini? Pak Rinjani, Pak. Pak Rinjani di, di perjalanan menuju kemana, Pak? Lagi menuju ke kantor. Ke kantor. Baik, Alhamdulillah ya pagi-pagi sudah jalan cari ya, karunia Allah. Baik, Mangga silakan dibaca. Wadduha oh, ya, dihafal boleh dibaca boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarabah alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka mullam fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar taqhar ada ada fa'ammal yatima fala taqhar fa'ammal yatima fala taqhar وأما السائل فلا تنهر Misalnya mad wajib mutasil, tambahin sedikit. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Jangan sin. Fahaddis. Sa ujungnya. Sa kan? Fahadis itu. Fahadis bukan bukan bukan, bukan sin. Ya? Bukan iya sa fahadis bukan sin. Kalau Bapak tadi kan hadis pak oh. gitu. Sa sa ujung lidah ke ujung gigi ya. <clears throat> iya. Oh. Sudah bagus lah ya. Oh, iya, walaupun walaupun nggak pakai lagu gak apa-apa, yang penting bacanya dulu bagus. Terima iya. kasih ya. Bapak. Selamat ya. jalan ya menuju tempat bekerja. Iya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Terima kasih ya. Bapak. Mhm. Iya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mencari karunia Allah kita bekerja, tuh. bekerja juga ibadah, tapi harus niatnya karena Allah. Belajar juga ibadah, apapun yang kita kerjakan selama itu jalannya benar karena Allah jadi ibadah. Tapi pekerjaan yang tidak diniatkan karena Allah tidak jadi ibadah, hati-hati. Makanya orang yang berima, beribadah itu belum tentu masuk surga kalau niatnya tidak karena Allah. Gitu. Iya, harus ikhlas karena Allah. Masya Allah ya. Niat yang penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radio Bapak dimatikan aja di sana. Bapak dengarnya ya. di telepon ya. ya. Siapa ini? Eh, Bapak Sukirman, Pak Ustaz. Pak Sukirman. Mangga, ya. silakan. Lebih dekat ya. dengan teleponnya ya. Iya. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli laili idza saja. Ma wasda'aka rabbuka wa ma qala. Lidahnya jangan dibuletin, rohnya dibuletin. Ma ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mawad. Bukan wad. Jangan di wad kan, di wa aja. Mawad. Mawad. Jangan mawad. Bukan wa. wa. ma'wad da'aka rabbuka. Ro. Buk bukan ra, tapi ro. Roro jongrang. Roro, roro, ro. ro ro. ma'wad da'aka rabbuka. ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ولسوف ولسوف يعطيك ربك فترضى Bapak dari mana aslinya? dari Sulawesi Pak. Oh iya, roknya ro tebel ya. Roro, rara, jangan rara, roro, buka ya. Eh, daerah nanti di, dilatih ya. Eh, eh ketahuan ya roknya. Lanjut ya. Uh, uh, dilanjut dulu. Alam yajid Kak. Alam yajidka yatiman fa'awa iya. Wawajada Jangan wawajodo Biasa aja Wawajadaka Gitu Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Jangan faal, jangan dikolok-kolahkan. Faal, faal, nah. Fa'aghna. Eh, eh. Terus kan fa'amal, فأما اليتيم فلا تقهر وأما sailan tanhar wa amma bini'mati rab Ro, oh iya ro-nya ya, Ro-nya nih bapak. Itu dari daerah nih. Wa am, harusnya ro ro ronya tebel. Itu huruf-huruf tertentu kalau berbaris patah jadi o, so, salat ikan salat, salat Wa amma bini'amati ro, robika, bukan rabika. Ya, lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Gitu ya. Roknya ya. Baik, terima kasih. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya tanya daerah? Setiap daerah itu punya kelebihan dan kekurangan. Saya itu kalau ngomong F nggak bisa. F susah itu. Kalau orang Jawa uh, dulu tapi sekarang sih udah nggak. Ainnya jadi nggak. Ko-nya jadi ko, go-nya jadi ho, goiril jadi hoiril. Kalau orang seberang, ro-nya jadi so, gitu. Ro-nya jadi ra, so-nya jadi sa, gitu. Ya, jadi tiap daerah memang. Ini ini kita harus tahu murid kita dari mana asalnya, gitu. Bukan mau membeda-beda, bukan. Waktu kita orang Indonesia, iya. Tapi kadang-kadang lidah ya, lidah seperti itu. Baik dilihat ya. Ini jadi eh, tema-temanya ada, belajar membaca. Nanti kita setelah tema-temanya banyak, bacanya diperbanyak lagi. Insyaallah ya. Ada satu nanti Sabtu Minggu kita perbanyak bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ujung salah ya. Tanggal 28 kita pengajian seperti biasa di Jalan Kartini 58. Jalan Kartini 58 pada Jumat ya jam satuan lah. Para alumni diundang karena syukuran sudah satu tahun Alhamdulillah kita pengajian kita di Depok. Terbuka untuk umum ya silahkan di Jalan Kartini 58. Hari Kamis juga kita uh, di Radio Kayu Manis ya ada uh, tahlilan bersama tujuh hari tidak terasa ya Bapak kita Pak Ir Sukarman semoga uh, pertemuan-pertemuan uh, kita diberikan kemudahan dalam kaji kita belajar kita karena bagaimanapun mungkin ada beberapa yang terlambat belajar sudah 50 sudah 60 baru belajar tapi tidak apa ibu dan bapak lebih baik terlambat daripada tidak ya kita terus belajar Jangan sungkan, jangan ragu, jangan bosan, terus belajar. InsyaAllah Allah berikan kemudahan. Terima kasih untuk semuanya. Ada saran, ada kritik. Silahkan ke 0812 828 7881. 0812-828-7881. Terima kasih. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. hari ini hari Selasa, hari ke-25 di bulan Maret tahun 2008. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di hari Selasa pagi Hari ke-25 di bulan Maret tahun 2008 kita kembali berjumpa Dan perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk Anda yang berulang tahun Bagi Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859 0475 atau lewat pesan pendek di 0219376025. Di pesan pendek syaratnya Anda ketik nama Anda, spasi, alamat, spasi, ucapannya. Dan Anda kirim ke 02193760265 Telepon di lima Telepon sudah masuk sekarang. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis di sini. Halo. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih Bapak? Dari Pak Kosim Cilengsi, Kelapa Tengah. Pak, siapa Kosim? Iya Pak. Di Cilengsi ya Pak ya? Iya. Keluarga sehat semua Pak Kosim? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, ada yang ulang tahun nih Pak Kosim. Khusus ini ulang tahun buat istri yang tercinta. Oh iya. Buat yang ibu. satu. Empat 41 41 sehat Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan ucapannya Pak Kosim. Semoga sehat selalu selalu sabar dalam memimpin anak-anak. Mm -hmm. Tentunya selalu sayang dengan mm-hmm. keluarga, suami, tetap setia mendampingi sampai ke jenjang pernikahan yang ke ke-20. Ah, iya iya iya iya. Semoga senantiasa tetap sabar. Iya. Yeah. Walaupun ya, suaminya sering yeah. keluar malam ya, mm. itu pun tujuannya adalah mm. si petak istri dan si buah hati. Gitu. Iya. Buah hati sudah ada berapa nih Bapak? Ada tiga. Gitu. Tiga ya. Alhamdulillah sehat semua ya Bapak. Ah, iya, hanya itu saja Bapak itu kami saya minta ini satu nomor lagu persembahan buat istri saya. Lagu apa Bapak? Tolong ini Komta untukmu sebut di buah hati dari Panci Pondah. Oh, di buah hati dari Panci Pondah ya. Iya, kami usahakan diputar nanti Pak ya. Terima kasih. Iya sama-sama Bapak. Salam untuk keluarga semuanya ya Pak ya. Sama-sama. Iya. Iya. Silakan untuk penelpon selanjutnya setelah dari Cilengsi tadi, Anda masuk lagi sekarang di lima. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih Bapak? Salam kenal dari Helmi. Pak Helmi ya? Iya. Di mana Pak Helmi? Depok nih Pak. Depok ya, keluarga sehat semuanya Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, terima kasih salam kenalnya ya Bapak ya. Iya. Iya, ada yang ulang tahun Bapak? Iya nih untuk anak saya nih. Mm -hmm. Iya anak pertama. Siapa namanya Bapak? Muhammad Fairuz Zahran. Fairuz Zahran. Iya. Fairuz Zahran ya. Fairuz. Fairuz Zahran. Iya. Ulang tahun keberapa nih Muhammad Fairuz Yang Zahran? Pertama nih. Yang pertama ya. Iya. Wah wow, udah bisa jalan ini. Belum. Lagi belajar jalan ya. Iya. iya. Silakan ucapannya Bapak. Eh, selamat ulang tahun kepada putraku tercinta. Mm -hmm. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, mm -hmm. berbakti kepada orang tua, mm -hmm. pintar, mm -hmm. dan nurut kepada kedua orang tuanya. Mm -hmm. Amin, insya Allah. Iya. Eh, doain ya Bung Iya, doanya mudah-mudahan Muhammad Fairuz Zahran diberikan oleh Allah perkembangan cukup bagus ya. Amin. Kecerdasannya juga cukup bagus sehingga kelak jadi anak yang pandai di kemudian hari ya. Amin. Amin. Uh, boleh minta lagu nggak Bu? Boleh, boleh Bapak, boleh. Uh, dari ungu dah. Ungu yang mana nih Bapak? Uh, uh, apa Anda ikut tahu dah. Anda ikut tahu? Iya. Oh iya. Nanti diputarkan ya Bapak ya. Iya, ya, ya. baik Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini uh, pesan pendek sudah masuk. Ian di Cipinang yang ulang tahun keponakan Aji namanya ulang tahunnya ketujuh. Doa mudah-mudahan pinter, jangan manja, stop jajannya, minta lagunya. Tere, judulnya Sendiri. Judulnya sendiri ya, Tere ya. Oke, nanti akan kami putar. Kemudian pesan pendek berikutnya. Selamat ulang tahun buat Rizki Ramadan. Ulang tahunnya ke-23 di Petojo. Semoga panjang umur, murah rezeki, and apa yang dicita-citakannya dapat tercapai. Lagunya ungu, waktu yang dinanti. <laughs> ya. Dari sahabatmu, Tirta Cakung. Tadi ungu sekarang ungu ya, cuman lagunya yang beda ya. Nanti akan kami usahakan diputar ya. Baik para pendengar, sekarang kami putar dulu uh, lagu dari Pancepondah ya. tarifnya mahal. Kalau pakai CDMA, e, udah nggak murah-murah amat tiap keluar kota mesti repot ganti nomor. Pilih yang mana ya? Hmm, tanya sama Mike Indonesian Idol. Mau yang murah tapi nggak bikin repot? Pakai Friend. Friend bicara fakta. Tarifnya termurah, cuma 700 rupiah per menit, ke GSM manapun, kapanpun. Tiap keluar kota, nggak perlu repot registrasi nomor. Keren! Pakai Friend. Friend, murah, tidak repot. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta Pukul 6 lebih uh, eh, 12 setengah menit eh, dan acara ulang tahun dilanjutkan. Silakan Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859-04785. Ya, halo selamat pagi Radio Kaibanis di sini. Halo. Yo, ya, halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi dari Ibu siapa nih Ibu? Ini dari dari dari rumah Dari siapa? Om. Eh? Halo. Halo. Dari siapa nih? Dari Reja. Eh? Dari Reja. Reja. Reja. Reja. Oh Reja. Dari Reza. Di mana Reza? Eh? Agak keras, agak agak agak dekat dengan gagang teleponnya, agak keras. Di mana alamatnya? Sayang sekali ya nggak bisa diterima ucapan anak-anak nih rupanya ya nggak jelas banget gitu ya. Halo. Iya. Silakan untuk penelpon selanjutnya saja ya. Kami tunggu Anda di 859-04785. Iya, sudah masuk sekarang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih? Dari Ibu Novita. Ibu Novita, di mana Ibu Novita? Di, di Jalan Mangseng. Uh, uh, untuk siapa ini orang Bekasi? Anak saya yang pertama. Namanya? Uh, namanya Guntur Prakoso. Guntur, ulang tahun keberapa Guntur? Yang 14. Ke-14 ya. Iya. Kelas berapa sekolahnya sudah Guntur ya? Kelas 2 SMP. Iya, jadi anak pintar mudah-mudahan Guntur ya. Amin. Nah, Silakan ucapannya Ibu. Biar apa ya diberi kesehatan. Mm -hmm. Dijadikan anak soleh. Iya. Dan di uh, dia bisa mencapai cita-citanya. Amin insyaallah ya. Nah, uh, jangan lupa sholatnya ini om ya. Hmm, bilang belentong masih ya. Oh, oh masih disuruh. Eh, ya. iya, orang tuanya mesti mengontrol oh, terus. Ucapan om gimana om? Ya ucapannya mudah-mudahan rajin belajar, jadi anak yang pandai kelak di kemudian hari panjang umurnya gitu dan amin. ibadahnya sholatnya amin. jangan belang belentong amin. ya. Amin. Amin. Om amin. ini om minta lagu katanya Guntur om. Apa lagunya tuh? Demas. Eh? Demas. Demas sip. <laughs> Tapi kan demas mau beli emas apa? Domestik. Demas. Masif. Oke, okay, the message ya. Iya, iya. Oke, okay, nanti diputar ya. Iya kasih Om. Iya, sama-sama ya. Iya. Iya, silakan penelpon selanjutnya di 859047885. Hari ulang tahun siapa? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo dari siapakah? Ini nomornya udah jelas 88955XXXXX. Oke, kalau memang tidak ada, di halo diam saja. Ini dari pesan pendek. Saya Yatnya di Asam Gede mau mengucapkan selamat ulang tahun buat temanku yang bernama Dia. Dengan ucapan selamat ulang tahun yang ke-17, semoga selalu sehat, tambah dewasa, request lagu Merpati Band. Nanti diputar deh ya. Uh, kemudian uh, Selamat pagi Om Om Ridho selamat pagi Ya Om Ridho mengucapkan <laughs> selamat pagi juga ya Saya Ajeng di Bekasi Saya pengen ngucapin ulang tahun untuk teman saya Namanya Putri Doanya yang baik-baik saja Ya Oh ya Om aku minta Minta apa ayo Minta lagu dong Dari dari Mulan Jamila ya Mulan Jamila makhluk Tuhan judulnya. Iya, nanti diputar ya. Kemudian Midi di Lenteng Agung mengucapkan selamat ulang tahun buat uh, Le semoga uh, sehat ya. Panjang umurnya ulang tahun yang ke-25 request sebelum cahaya dari Leto. Kemudian Rima Jakarta, uh, eh, selamat ulang tahun ya untuk temanku Lasmi yang ulang tahun ke-17 semoga mendapat umur panjang, banyak rezeki dan lebih rajin lagi. Om, minta lagu Rosa yang takdir cinta dong. Katanya begitu. Oke, terima kasih. Kemudian, selamat ulang tahun untuk Ardian Syah yang ke-15 di Kaligawe. Salam buat Nining minta apa? Oh nining Neneng Midah di Pademangan. 4 gang 4 gang 26. Oke lah kalau begitu kami akan putarkan lagu dari Ungu dulu Andai Ku Tahu. pendengar, acara ulang tahun dilanjutkan lagi. Telepon sudah kami buka 859-04785 Halo, selamat pagi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapakah ini? Ah, ini dari Dewi di Depok. Dewi, Depok. Iya, di... mau, ucapin ulang tahun nih Om. Iya, untuk siapa ya? Uh, untuk tetangga namanya Ramadhanatun Janatun, usia yang ke Rahma Janatun. Udah yang kelima ucapannya. Eh ke enam ya. ucapannya ah, hmm. selamat ulang tahun, semoga panjang umur, hmm. jadi anak yang soleh aja deh. Hmm, gitu ya. Ah, iya, om boleh minta request nggak om? Request boleh. Uh, udah ada koleksinya lagu Afgan belum? Apa? Afgan. Afgan ada. Afgan yang eh, Afgan. Terima, ya. Ah, yang terima kasih cinta itu. Terima kasih cinta. Ya, spesial lah buat kru RKM aja ya. Iya. Aja. Ya, makasih. Ya. Oke, okay, ya. yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon selanjutnya di 8590478. Selamat pagi, Radio Kaimanis di sini. Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari dari Butet. Oh, dari Butet nih. Iya. Apa kabarnya kau ini, Tet? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Masa orang Batak bilang baik kali baik. Baik, orang <laughs> Batak campuran Jogja. Keluarga <laughs> sehat semua, Tet? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Yang ulang tahun siapa, Ted? Yunda aku tersayang. Eh? Ya Yunda tersayang. Siapa? Eh, Hajah Ratna Sumarni. Hajah Ratna Sumarni. Iya di Kartini. Oh Mbak Marni. Iya. Oh iya iya iya iya ya. ulang tahun keberapa Mbak Marni ya? Kalau nggak salah lima lima apa 54 deh. 54 iya. iya, iya. ya. Iya selamat hari jadi buat ya. Ayu aku tersayang ya. ya Mudah-mudahan ya. Allah senantiasa berikan kesehatan yang prima, lahir batin, nah. usia yang mudah-mudahan manfaat, rezeki eh. yang melimpah dan berkah. Insyaallah. Makin mantap dalam ibadah dan Amin. makin rajin dalam bersedekah. Hmm. Selamat jalan ya Yundaku ke tanah suci. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan ke kelancaran, keselamatan. Umroh. Umroh ya. Kapan berangkat? Uh, awal April. Awal April. Iya. Iya, mudah-mudahan bisa menjalankan segala sesuatunya dengan baik di sana. Amin. Jaga kesehatan dan panjang umur. Insyaallah. Insya Allah. Makasih lagunya Yo. Iya. dong. Aduh, minta lagu lagi. Lagunya ayat-ayat kursi. <laughs> Dari Rosa ya. Ayat-ayatan ya, apa namanya? Cinta ayat, ya. Ayat cinta. Iya. Ayat-ayat ya. cinta. Oke, oke, iya, oke. Okay. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sekarang dari pesan pendek. Rima. Selamat ulang tahun untuk temanku Lasmi yang ke-17 semoga mendapatkan umur panjang, banyak rizki dan lebih rajin dia. Minta lagu Om, oh, lagu Rosa ya tadi sudah ini sebenarnya. Kemudian selamat ulang tahun untuk Ardiansyah juga ini sudah. Selamat ulang tahun buat putri kami Nurul Mutiah yang ke-12. Semoga panjang umur, sehat, sehat walafiat, rajin sholatnya dan rajin belajarnya. Semoga jadi anak yang solehah dan pintar dari Pak Soleh Makassar. Kampung Makassar, Jakarta Timur ya. Selamat ulang tahun untuk anak saya Maria. Ulang tahun yang ke-16. Semoga jadi anak soleh, pintar, and sayang sama keluarga. Dari Umi Ratno di Sumur Batu request Bunda dari Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput di Papan Mas Tambun. Mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-29 untuk Mbak Eti di Pondok Gede. Semoga panjang umur, jadi ibu yang bijaksana eh, bagi putrinya. Request lagu Kemesraan ini oke okay, nanti diputarkan. Assalamualaikum dari Jakarta nih. Iya, di Cipinang Pulau. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Tia yang ke-17. Semoga sehat selalu. Semoga cita-cita yang ia inginkan tercapai dan jadi jadilah orang yang soleha. Minta lagunya dong. Lagunya dari Fagetos dong. <laughs> Semoga diputerin. Mudah-mudahan bisa diputerin ya. Oke, kita nikmati lagu dulu. Sebuah lagu uh, ini ya dari Tere ya. Tere ya sendiri ya. Oke. Okay. penderita diabetes, ada solusi yang ditawarkan oleh Bapak Profesor Darwin. Ikuti tafsirnya pada kesempatan hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008, jam 8 pagi hingga jam 9, di Radio Kemanis FM 97,9. Silakan konsultasi Anda di nomor telepon 8590-4785 atau SMS di 021 solusi yang terbaik agar terbebas dari penyakit diabetes. sembilan FM Radio Kayu Manis Jakarta RKM Radio Kayu Manis Iya acara ulang tahun dilanjutkan Telepon sudah kami buka, silakan di 8594785. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Pak Yusuf nih. Pak Yusuf di mana ya? di Bintara 12A. Bintara 12A. Uh, eh, eh, mengucapkan untuk istri nih uh -uh. yang hari ini lagi masak ulang tahunnya. Ulang tahun keberapa nih nyanyi nih? Uh, Empat sembilan. Empat sembilan sehat nyonya ya. Ini lagi masak di dapur saya mau ini radionya. Ah, ah sehat ya nyonya ya. Ibu, Ibu Susi Endar. Mm -mm. Uh, uh, yang ke empat sembilan. Iya. Uh, nasi uduknya biar enak gitu. <laughs> ini dia nih buat sarapan pagi asik nih nasi ah. uduk. <laughs> Saya tunggu dulu rumah ya. Mm -mm. Ayo, makasih. Yo. Selamat berbahagia untuk Ibu Yusuf ya. Di hari ulang tahun ke-49, mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik, kesehatan kesehatannya baik, keluarganya juga baik ya, dan rezekinya juga baik ya. Ah, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik itu tadi ya, dan ya, diberikan kemudahan-kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini. Silakan untuk penelpon selanjutnya sudah masuk. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa ini? Dari Ibu Endang Pak. Ibu Undang di mana ya? Di Bekasi Timur Permai. Bekasi Timur Permai. Yang ulang tahun Bunda? Eh, anak tercinta Siapa? Raihan Pangestu. Raihan Pangestu lantang berapa Raihan ini? Yang ketujuh. Tujuh. Udah kelas berapa sekolahnya nih? Kelas satu. Oh. Kelas satu. Jadi anak pintar mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Yo silakan ucapannya Ibu Endang. biar panjang umur. Mm -hmm. Biar jadi anak yang soleh. Iya. Biar menjadi anak yang pintar dan berbakti kepada kedua orang tua. Amin insya Allah. Berguna bagi agama, nusa dan bangsa dan negaranya. Amin lagi ini UTS nih Om. Oh iya. Iya, mudah-mudahan apa bisa mengikuti UTS. Mudah-mudahan dan hasilnya bagus. Amin. Amin. Minta ucapannya dong Om. Ya, ucapannya mudah-mudahan jadi anak yang diberikan kecerdasan oleh Allah. Jadi anak yang pandai di kemudian hari, Amin. jadi anak yang selalu takwa kepada agamanya, kepada kedua orang tuanya, Amin. dan eh, diberikan kesehatan panjang umur ya. Amin minta requestnya itu dong om Maya Maya Ken, EGP Hah? EGP EGP iya ah, ah. iya makasih banyak ya yo iya, sama-sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekarang ini ya uh, anu ya apa namanya pesan pendek pesan pendek nih sekarang ya uh, siapa ini dari Jakarta di Cipinang Pulau mengucapkan selamat tahun buat ya ingin tercapai. Oh sudah tadi ya. Uh, uh, kemudian siapa nih? Uh, Landi apa nih? Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Lia, semoga panjang umur ya, sehat selalu, banyak rezeki dan baik-baik aja. Om minta lagu merpati band om. Um. Iya tenang aja deh. Riri Bekasi Timur ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman SD yang ke-14. sd yang ke-14. Ucapannya yang baik-baik aja. Dan minta lagu Kangen Dong dari Rasti. Kemudian, eh, Assalamualaikum, saya mau mengucapkan yang kurang tahu